Qala rahimahullah kemudian beliau sebutkan bab at-tarhib minal khuruj minal masjid ba'dal adzan di ghairi udhur. Ancaman keluar dari masjid setelah adzan tanpa udhur. Ini dia ketika adzan dia ada di dalam masjid. Begitu selesai adhan dia keluar tanpa ada udurnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kharaja rajulun ba'da ma adzana al-muadzin. Kata Abu Hurairah, seseorang keluar setelah muadzin selesai adzan. Faqala Amma hadha فقد asa Abul Qasim maka beliau katakan adapun ini ini orang maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma dalam bahasa Arab disebutkan terkait dua pilihan atau lebih. Amma hada kada, wa amma hada kada, wa amma hada kada, bisa dua bisa lebih. Amma hada begini, wa amma hada begini. Nah, di sini hanya satu disebutkan. Amma hada adapun ini yang keluar telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW wa takdirul kalam ada yang mahzuf tidak disebutkan dan mafhum dari konteks Yani amma Alladhi lam yakhruj fakat ato'a abal qasim adapun yang enggak keluar tetap di masjid maka dia telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam Thumma qala kemudian Abu Hurairah katakan, amarana Rasulullah ala idha kuntum fil masjid Fanudia bis salah Fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Kemudian Rasulullah katakan jika kalian di masjid lalu adzan maka jangan kalian keluar sampai kalian selesai sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad eh, dan ini lafaz beliau juga diriwayatkan Muslim Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah tanpa potongan yang terakhir amarona Rasulullah kata wa kata. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada kami juga dalam hadis Abu Hurairah Qala Rasulullah sallam la yasma'un nida fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa li hajah thumma la yarji thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq Orang yang dengar adhan di masjidku ini kemudian keluar tanpa karena hajat dan dia tidak kembali lagi maka dia adalah munafik. Ini salah satu tanda munafik ketika orang keluar dari masjid setelah adhan tanpa ada hajat, tanpa ada udurnya. Termasuk tanda-tanda kemunafikan. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Serupa dengan itu riwayat Utsman di Ibnu Majah Rasulullah katakan man adrakahul adzan fil masjid thumma kharaja lam yakhruj li hajah wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiq yang mendapati adzan dalam keadaan dia di masjid kemudian keluar tanpa ada perlu dan tidak ingin kembali ke masjid maka dia munafik hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya semakna dengan itu mursal Sa'id bin Musayyib diriwayatkan Abu Dawud dalam Marosil Rasulullah katakan la yakhruju minal masjid ahadun ba'dan nida illa munafik illa li'udhur akhrajathu hajah wa huwa yuridu ruju' Tidak ada yang keluar dari masjid setelah adzan kecuali munafik Kecuali kalau dia keluar karena udur dan itu pun dia menginginkan kembali. Ada ya, perlunya keluar sebentar dan niat dia kembali segera ke masjid. Sa'id bin Musayyib banyak sekali meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Dan maruf sudah. Sa'id ya riwayatnya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Gitu karena terlalu banyaknya, karena terlalu seringnya, maka terkadang Imam Sa'id bin Musayyid memursalkan hadis. Mursal itu dia menggugurkan perantara antara dia dengan Rasul SAW. Semestinya Said katakan dari Abu Hurairah, aku mendengar ini dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata begini. Tapi karena seringnya maka Said langsung katakan Rasulullah berkata begini. Dalam hadis Rasulullah katakan ini, Rasulullah berkata begini. Tapi ya orang ma'ruf faham para ulama itu dari Abu Hurairah. Makanya mereka katakan mursal Said bin Musayyib adalah mursal yang terbaik. Mursal yang terbaik karena mereka cross check, mereka teliti mursalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis menunjukkan jelas haramnya keluar dari masjid setelah adzan. Setelah dia dengar adzan di masjid tanpa hajat, tanpa ada udur. Udur misalnya dia mau wudu, ya keluar. Tapi kan ada udurnya memang dia batal hadas dia harus wudhu keluar tapi kan setelah itu dia kembali atau buang hajat dia mau BAB misalnya kencing atau ya yang darurat lah perkara-perkara yang darurat yang mengkondisikan dia harus keluar. Nasallallahu al ya. Misalnya saja orang di masjid dia dengar adan, selesai adan belum koma terjadi gempa besar. Ini orang khawatir keambrukan bangunan, maka dia keluar lari menyelamatkan diri. Tapi darurat. Dia keluar karena keselamatan. Maka itu terkecuali bukan termasuk yang Rasul ancam sebagai tanda munafik atau bukan berarti pula dengan itu dia melakukan yang haram bermaksiat kepada Rasul SAW. Demikian itu dilarang karena masjid tempat yang wajib bagi dia saat itu untuk dia sholat di situ. Ini adan isya kamu di masjid ini, kamu dengar adan ya wajib bagi kamu sholat di sini sudah. Lain perkara kamu masih di luar, kamu sudah di dalam. Kamu dengar adan ya kamu harus sholat di sini. Makanya nggak boleh keluar kalau nggak ada utuh. Dan ini semua kata Imam Ahmad kalau muadzin adzan pada waktunya. Memang sudah masuk waktu karena itu yang jadi patokan haramnya keluar masjid ketika azan sudah di waktunya. Hadis eh, mengajarkan orang untuk bersabar di masjid dan waktu yang gak lama paling 5 10 menit komat nah, bersabar menunggu sholat dan kita tahu keutamaan menunggu sholat itu sendiri besar pahalanya dan dia teranggap di dalam sholat selama sholat itu yang menahan dia di tempatnya di masjid sebelum dia keluar maka sepantasnya orang itu menyabarkan dirinya di masjid sampai selesai dia sholat. Qala rahimahullah At-targhib fi du'a bainal adhan wal iqamah Anjuran untuk doa antara adhan dan komat An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad dari Anas Rasulullah katakan doa antara adhan dan qomat tidaklah tertolak dilihatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di sahih keduanya ada tambahan di riwayat Ibnu Hibban fad'u maka berdoalah di waktu adzan dan komat ini qalu di riwayat Tirmidzi ada tambahan para sahabat bertanya famadza naqul ya Rasulullah apa yang harus kita doai ini kita baca apa dalam doa antara adzan qomat itu nasihatmu apa qala sallallahu alafiyah fid dunya wal akhirah rasul katakan mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan akhirat untuk afiyah dalam urusan duniamu dan afiyah dalam akhiratmu Artinya dengan riwayat Tirmidzi ini itu doa yang paling pantas paling diperbanyak antara adzan qomat. Lafadznya terserah yang jelas itu yang diminta. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah misalnya. Bisa. Bisa juga Allahumma afina fid dunya wal akhirah. Ya Allah beri aku afiah, afiai aku di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiyah afina fid dunya wa afina fil akhirah al-muhim minta afiyah uh, eh, itu yang Rasul bimbing dan Rasul ajarkan di waktu tersebut maka itu doa yang paling utama dan pantas diperbanyak antara adzan qomat wallahu alam وصلى الله على نبينا محمد